Assalamualaikum Ustaz Said. Semoga Allah mudahkan pemohon nasihat Imam Mokbil dan memudahkan segala urusan dalam Ustaz dan anak saya. Amin. Soal yang kedua, apa hukumnya memanjangkan dan merendangkan dan memantulkan kurun witir sampai panjang mendekati 20 sampai 15 menit. Apakah itu dari sunnah? Barakallahu fiik Ustaz Said. Amin wa fiik barakallah. Di bulan Ramadan ini banyak berdoa karena kalian berpuasa dan telah datang hadis dari dua sahabat dari Anas dan dari Abi Hurairah. Salasah la turad dakwatuhum. Apa diantaranya? Asaim hatta yuftir. Doa orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Maka hadis ini hadis yang sahih dari dua jalan. Maka perbanyaklah berdoa barakallahu fikum. Dan terbiasa lisan kalian dengan mendoakan sahabat-sahabat, teman kalian, apalagi dari duat ahli sunnah. Maka terbiasa untuk barakallahu fiq, barakallahu lak, jazakallahu khair. Itu perkara-perkara yang mudah di lisan. Tetapi banyak bermanfaat terutama mendoakan saudaranya. Dan bisa jadi doa yang terlantun dan dengan mudahnya itu justru memberikan hidayah kepada anak-anak kita, saudara-saudara kita yang kita doakan. Kepada penanya kita katakan barakallahu fiq, maka begitu pun penanya memberikan doa-doa semoga Allah mudahkan dakwah, semoga Allah mudahkan masjid kita aminkan, itu pun bisa menjadi sebab dimudahkannya perkara kita dan masjid kita dan sebagainya. Maka basahkan lisan kalian dengan doa-doa terutama di bulan Ramadan ini barakallahu fikum. Maka untuk permasalahan pertanyaan yang kedua yang mana intinya menanyakan tentang bagaimana dari beberapa imam yang mana terutama setelah masuk sepuluh terakhir dari Ramadan dan ini kami dapati di negeri Arab di Yaman dan juga di Saudiyah bahkan di Masjid Al-Haramain maka mereka membaca doa yang panjang dan lama. Dan sahih seperti disebutkan oleh penanya di antaranya sampai 15 menit, 20 menit. Padahal orang butuh kepada istirahat. Setelah panjang sholat, ada yang madhab 11 rokaah, ada yang 23 rokaah, Kemudian mendapatkan witir. Uh, senang di saat dibaca. Ul ahadu. ahad. Allahu samad alhamdulillah witir selesai. Tidak. Setelah itu ruku kemudian bangun sami Allahu liman hamidah baca doa. Disebutkan hadis Hasan juga Allahumma dina fiman hadait. Kemudian setelah itu Allahumma Allahumma Allahumma panjang dan lama. Maka orang-orang yang hadir ya Allah tadi sudah syukur witer. Allahu ahad Ternyata di atas dari witer yang baca pulhualau ahad yang satu rakaat terakhir. Yang tadinya dipikirnya hanya dua menit dia sholat. Panjang jadi 15 sampai 20 menit. Bahkan dia berdiri setelah sami Allahu liman hamidah. Menunggu sampai imam ini berkeringat berdoa sampai melantunkan seperti syair. Doanya itu di didendangkan Allahumma Allahumma Allahumma seperti itu. Kemudian ada saja dibuatkan seperti pantun. Akhirnya il il il, akhirnya un un un, akhirnya af af af seperti itu. Maka ini adalah perkara yang benar ataupun tidak. Maka ketahuilah ya ibadah Allah Disebutkan oleh para ulama terdahulu dan ulama di zaman sekarang seperti Al-Hafidh Ibnu Hajar, Ina al-fad adkar tauqifiyah. Walaha khasa'is wa asrar. La yadkhuluha al-qiyas. Fatajibul muhafadah ala lafad. Aladi waradat bihi. Maka berkata Ibnu Hajar bahwa permasalahan lafad-lafad zikir di dalam doa apalagi di dalam salat dia mempunyai perkara yang tauqifiyah yang tidak boleh kita lancung padanya. Karena mempunyai kekhususan dan rahasia yang tidak bisa dikiaskan dengan ucapan manusia. Dan begitu pun berkata Al-Maziri bahwa dengan menjadikan lafad-lafad yang ada seperti tadi di lafad Hasan Ibnu Ali ataupun lafad Umar atau lafad Ubay ataupun lafad Ibnu Abbas, maka ini lebih baik dan lebih selamat. Adapun dengan memberikan lafad-lafad yang bebas, mutlak dari doa dibuat oleh dirinya, apalagi sebagian dari orang Arab mencintai syair. Maka dia melantunkan doa seperti membaca syair yang mana akhirannya seperti pantun, sama-sama mim, sama-sama nun, am-am, um-um, in-in, dan sebagainya, didoakan seperti itu. Maka di sini butuh kepada perhatian kepada beberapa perkara. Bagi mereka imam-imam yang ingin mendendangkan doa-doa dengan bebas dan diharapkan dari doa itu dipikirnya dia akan membuat orang menangis ini mungkin tujuannya juga. Atau membuat dia jadi masyhur. Bahwa dia sangat fasih. Melampatkan doa-doa. Maka perlu diketahui. Jika para imam ingin mendendangkan lafaz-lafaz doa. Perlu diketahui dari beberapa perkara. Yang penting sekali. Perkara yang pertama. Tentang hukum doa dari ahkamu doa banyak. Di antaranya adamul i'tida fid doa. Tidak boleh kita beri'tida lancung di saat berdoa. Karena apa? Allah berfirman, Allah la yuhibbul mu'tadin." Sungguhnya Allah itu tidak menginginkan orang-orang yang melampaui batas lancung. Lalu apa makna al-i'tida terutama di dalam doa? Makna al-i'tida adalah tajawazul had. Langsung melebihi dari batas keadaan. Dan Allah tadi menyebutkan tidak mencintai orang-orang yang lancung. Yang keluar dari batas-batasnya. Lalu al tidak masuk juga di dalam doa. oleh sebab itu telah ditafsirkan oleh Imam At-Tabari di dalam tafsirnya di dalam ucapan Allah innahu la yuhibbul mu'tadin ay inna rabbakum la yuhib min al, min i'tida fatajawaz haddah alladhi hadda alladhi haddahu li ibadih fil i'tida fi du'a fi du'aihi wa mas'alatihi rabbih Maknanya di dalam ayat ini Allah tidak mencintai orang-orang yang berlebihan, yang melampaui batas. Dikatakan oleh Imam At-Tabari bahwa Allah tidak menginginkan orang-orang yang melampaui batas dari batasan yang Allah berikan kepada hambanya, bahkan di dalam doa dan permintaan kepadanya. Jadi dalam doa dan meminta kepada Allah pun ada batas-batasnya. Tidak mentang-mentang berdoa maka dia berlebihan dalam berdoa. Wa rafa'ahu sautahu fawqal had alladhi lahum fi du'aihim iyahu wa mas'alatahum wa fi ghairi dzalika minal umur. Kemudian juga seperti mengangkat suara di dalam berdoa dengan keras. Ini pun dari tidak mempunyai adab dan berlebihan. Dan adapun al tidak fi du'a anwa dan berlebihan melampaui batas dalam doa itu macam-macam. Di antaranya an yas'ala ghairallah aw yad'u ma'ahu ghairih. Seperti berdoa kepada selain Allah ini sudah jelas. Atau berdoa kepada Allah dan kepada yang selainnya seperti orang-orang musyrik ini pun jelas. Seperti orang-orang Yahud berkata berdoa kepada Allah dan kepada Uzair. Dan orang Nasoro berkata berdoa kepada Allah dan kepada Yesus Kristus anaknya, katanya. Maka ini tidak di dalam doa. Dan di antaranya an yas'alahu ma la yajuz au ma la yalik bihi ka an yad'u bi atham au qati' raham maka juga tidak boleh mendoakan kaum muslimin apalagi kaum muslimin yang baik dan soleh seperti az-zaujah tad'u ila zaujiha Allahumma al'an zauji Allahumma mrad zauji Allahumma qta rizq zauji. Wahai Allah, laknatlah suamiku. Ya Allah, laknatlah dan kurangilah rizkinya. Dan jadikanlah dia orang yang sakit. Gula darahnya naik. Sukari irtifa. Wa dagat murtafe, Hatta hasal jaltah ya Rabb. Maka hada doa iktida lillahi jalla wa'ala. Kenapa? Karena dia mendoakan kepada kaum muslimin dan kepada suaminya yang mana suaminya di dalam hadis lau ubiha an yasjuda rajul li rajul au al abd li abd la amartu azawjah an yasjuda li zawjiha jika sungguhnya manusia itu boleh sujud kepada manusia yang lain maka aku aku akan memerintahkan sua istri sujud kepada suaminya Imra'ah tasjud li zawjiha. Walakin la yajuz. Walakin la yata'adda hatta yad'u alaih. Maka minal i'tida fi du'a ad-du'a ala ikhwanih wa hum minal muslimin bal hum minal awliya. Zawjuh zawjuha masalan da'i ilallah, Allah wa zawjuha yasum wa zawjuha yusalli bilail. lail wa zaujuha yaftah laha durus walinas durus fahada law kana laisa min awliya ilah. faman awliya ilah. hal awliya ilah haula asufiya. haula al awliya ilah al awliya ilah asufiya aladi yu'bad fi qabrihi la al auliya ilah alladhi yattaqinallah idan la tad'u ala azwajikum azwajikun wala ala iyalikun wala ala abaikun wala ala sairil muslimin khasatan haula min illah alladhi yakum bi taatillah bal yakum dakwah laisa lahu faqat law kana lahu hu bi nafsihi yusalli wa yasum walakin hada yakum dakwah linas jami'an idan la tad'u ala azwajik bisyar li'anna ja'a fil hadith wa hadzal hadits muttafaqun alaih an abi hurairah kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis qudsi, kalau Allah taala, "Man adali walian lakukan adan bil harbi." Man adali walian lakukan adan bil harbi. Berang siapa yang menyebabkan keburukan kepada waliku, mendoakan keburukan kepada waliku dan mencelakakan waliku, menyakiti waliku, adiyah li awliyai, kalau Allah taala man adali waliyan laqad adantuhu bil harbi. Yad'uli rajulin soleh Allah yumridu Yarji min jihatil amrad mungkin ilaiha. Wa yad'u bi qat'i arham rahm aw bi qat'i rizq. Farubama huwa mazala alal khair walakin alati tad'u tusiba bil faqr wa tusiba bi al ihtiyaj ila hadha rajul Famin babil aula yad'u li zawjiha biqat'i arizq au bimarad fatati al ayam tamrut tarji ilaiha wa hiya tahtaj ila musaadah ada rajul aladi kanat hiya tad'u ilaih au alaih idan qala Rasulullah SAW qala Allah taala man adzali waliyan laqad adantuhu bil harbi barang siapa yang mendolimi dari wali-waliku, maka Allah mengumandangkan peperangan dengan orang-orang yang memerangi walinya. Idza kana fusira hadhihi au haula aulia as-salihin. Atau nahnu musalihin. La as-salihun khas haula alladhi fitarin. As-sufiyah. Idan madhabuna tsani. Al-auliya humul ladhi yaqum bi ta'atillah haula al-muttaqun. Laisa al-murad bil aulia aulia as-sufiyah kama fi Hadramut fitarim, atba man al-Jufri au bin Hafid au min aulia as-Syiah yatba dari Ahlul Bait kaidan al-i'tida fi du'a i'tida bi du'a asyar khasatan lil muslimin wa min illah. Wa hunaka al-i'tida fi du'a muntasirah fi katsir min min jawami' atna qiyam Ramadan kadzalik. Maka dari orang-orang yang melaksanakan i'tida fi du'a berlebih-lebihan di dalam permasalahan doa, mereka yang melaksanakan doa-doa di kunut witir di bulan Ramadan. Mubalaghah ba'dul a'immah fi asyah wa idharu an-nagamat wal khafd wa rafa wa yalhan wa tatrib wa tubanni fi du'ail kunut Allahumma Allahumma seperti itu sampai 15 menit atau dibikin menangis ya Allah ya anta rabbi ya Allah bergetar mimbar ya pun wa ya rabbana anta bla bla bla Alhasil hadi minal i'tida fi du'a alhasil fi hada zaman. Wa hada mamnu fi syariah. Allah yaqul fi kitabihil karim au fi suratil Isra wala tajhar bi salatik. Ma makna wala tajhar bi salatik? Ai bi du'aik. Waqad fasarahu umul mu'minin wala tajhar bi salatik wala tukhafit biha ay unzilat fid du'a. Maka berkata Aisyah radhiyallahu anha di hadis yang muttafaqun alaih makna wala tajhar bi salatik wala tukhafit biha unzilat fid du'a. Maknanya janganlah kalian berteriak-teriak di dalam doa. Ini yang menjadi masalah jika dia berkesendirian di rumahnya. Mau menangis, merintih-rintih, Alhamdulillah. Itu menandakan khasyatilah. Namun di sini dia merintih-rintih di depan manusia di masjid yang mungkin ada 100-200. Kemudian dia disengaja. Allahumma, Allahumma. Akhirnya menangis semua orang. Disengaja. Maka ini yang menjadi al-iqtidak tajawazul had. Melebihkan dalam keadaan yang dipersilahkan oleh Allah dan Rasulnya. Malah, maka falahada Allah memerintahkan ibadahu man arada an yad'u bi ghairi siyah wa idhari an nagamat wal khafad wa rafa wa tarhin wa tatrib kama qala ta'ala ud'u rabbakum tadarru'a wa khufyata innahu la yuhibbul mu'tadin. Maka Allah tidak mencintai orang-orang yang mu'tadin, maka kalau berdoa tadarruan wa khufyatan. Maka tadarruan wa khufyatan dalam keadaan lirih dan dalam keadaan tidak usah teriak, Allah itu tidak tuli. Akan didengar oleh hambanya dimanapun berada. Maka asyah waraf isaud Dukira fi lugatil Arabiyah bi istilah at-taklis. Asyah wa rafu saut likay ya'ti bin Di dalam doa fahada tusamma bi taklis. Faqad qala Turtusi fil hawadith wal bidah di kitabnya Al Hawadith wal Bidah berkata At-Turtusi Innal imama malikan rahimahullahu ta'ala angkara taklis fi du'a. Wahuwa rauf saut bihi. Maka Imam Malik dulu di saat Imam Malik di Masjid Nabawi, di saat mendengar imam di saat mendoakan kunut witr dengan mengangkat suara agar merintih. Kemudian orang pada menangis, maka Imam Ahmad pun membencinya. Wa makna taklis ay rafu ma'asiyah. Maka ini dari perkara-perkara yang disebutkan oleh para ulama dalam keadaan keburukan di zaman sekarang. Dan begitupun Al-Munawi di dalam kitabnya Faidul Qadir telah memberikan tambih. Tambih untuk para a'imah. agar mereka itu berhati-hati dalam berdoa. Dan begitupun dari ulama al-mu'asirin. Banyak sekali yang mencela perbuatan seperti ini. Seperti Asyik Bakar Ibnu Zaid di dalam kitabnya Tashihud Du'a. Kala Syekh Bakar Ibnu Zaid, Syekh Bakar Abu Zaid, inna talhin wa tatrib wa tubani wa taqaur wa tamtid fi ada'i du'a mungkarun azim. Yunafi ad wal ibtihal wal ubudiyah wa da'yah ila riya wal ijab wa takfir jam'il mu'jibin bihi maka dengan melaksanakan doa terutama doa kunut yang terlalu bebas keluar dari batas dilagukan kemudian didendangkan dan kemudian dipantunkan dibikin pantun akhirannya in-in, akhirannya un-un dan sebagainya, maka ini mencegah dari ketaatan kepada Allah, kekhusuan dan bahkan mendatangkan kepada riya wal ujub. Karena orang ini nanti akan ujub. Ana ja'altu tunas buka alailah. Ja'altu mi'ate nafar kuluhum yabkun bisababi. Al ibrah laisa masalatil buka. Al-ibrah bimas'alati al-khasyah lillah minal adillah laisa binagm. Bukan dari panjang pendek dan sebagainya. Dan ini yang dilakukan oleh para dai-dai di zaman sekarang. Di mana doa-doa mereka mengaturnya dengan suara yang tinggi dan turun membuat menjadi menangis. Dan ini faidah dulu waktu kita masih di Bandung waktu masih di senior high school di SMA 1 Bandung dan juga pada saat itu kami membawa tokoh Darutohid Tohid Aagim yang mana pada saat itu belum begitu terkenal kami yang mengajak dia ke Salman ITB dan juga ke SMA 1 maka dia mengajarkan doa dengan mikrofon dan di doanya itu tinggi dan direndahkan, ditinggikan, direndahkan terutama disebut di saat menyebut wahai Allah ampunilah doa dosa bapak dan ibu kami. Akhirnya pertama kita dengar menangis. Namun setelah itu kita mengikuti daurah-daurahnya dia dan bahkan yang tadinya anggota biasa sekarang menjadi panitia Kok kebal ya, saya tidak menangis. Karena sudah biasa. Oh, di sini nanti akan dinaikkan. Ya Allah, ampunilah dosa ibu kami. Ah, udah biasa mendengar, akhirnya tidak menangis. Alhasil hakada min uslub da'i-da'i yang terjauh dari sunnah. Maka dia bermain-main dengan mikrofonnya, menggunakan echo. Dan juga dikurangi echo-nya, ditambah echo-nya agar bergaung dan didekatkan mikrofonnya agar sedikit berdesis dan treble-nya juga ecek-eceknya menjadi jernih sehingga di saat suaranya juga lebih menggema ini bukan membuat menangis karena khasyatillah tetapi ini adalah membuat permainan di dalam doa maka permasalahan seperti ini banyak dicela oleh para ulama Dan dulu Nabi Muhammad SAW jika kita rujuk, Nabi itu dalam doa-doanya dia diberikan jawamiul kalim oleh Nabi uh, oleh Allah Jalla wa'ala. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dari Aisyah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yustahabul jawami minat doa Wa umat wadalik. Bahwa Nabi dulu di saat berdoa, dia diberikan oleh Allah jawamiul kalim. Dan tidak ingin dengan lafad-lafad doa yang panjang, maka seperti di doa Hasan Ibnu Ali lihat, Allahumma dina fiman hadai, wa afina fiman tawalit. Pendek-pendek. Namun di zaman, di zaman sekarang datang dengan uslub nafi wal isbat. Seperti wala sakiman illa safaita wala dunuban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala karban illa nafastah. Terus seperti itu. Nafi wal isbat. Wala dinan illa sadat uh, eh, wala dainan illa sadatta Wala aiban illa satarta Wala wala wala illa kada wa kada seperti itu. Maka ini perkara yang akan panjang dan lama. Maka juga Nabi menghindari dari perkara tafsir. Seperti anwaul adab. Allahumma kasir. Ditafsir. Awalan Allahumma al-an al-kafarah. Allahumma al-an yahud wa nasara. Sumaya ditafsir adab. Apa tafsir adab? Allahumma kasir dulu'ahum. Wa kasir ru'usahum. Wa aidiyahum. Wa arjulahum. Wa ayunahum Ingat apa telinga? Wa, wa udunahum. Ingat apa? Ingat kaki. Wa arjulahum tadi sudah. Ingat punggung. Wa duhurahum. Ingat ginjal. Wa kilyatahum. Ingat paru-paru. Wa riatahum. Semua anggota badan disebut. Maka ada aidha laisa min al-jami' wal mani' fi du'a. Dan juga ukubah Allahumma tulhum hatta tarmilu nisa'ahum. Wa yatima atfalahum. Wa yatima banatahum. Wa yatima ahfadahum. Terus keluarga disebutkan. Anaknya, kakeknya, cucunya. Wa akmamahum, wa akhwalahum, kholah. Wa ajdadahum, ajid minal ab, wa jid minal um. Sebutkan sekalian. Hada aida laisa minas sunnah fi du'a. Al-khulasah. Perkara perkara seperti ini adalah perkara yang sangat dimungkari. Sehingga kita mohon kepada para imam umumnya dan khususnya di Ma'had Mukbil Al-Wadi'i kita memberikan doa kunut yang ada ataupun boleh dengan asar Umar dan yang lainnya dan adapun dari fatwa para ulama di zaman sekarang pun banyak maka bisa kami nukilkan dari fatwa Syekh kami pertama Mukbil Al-Wadi'i. Telah ditanya di kitab Tuhfatul Mujib ala al-sinat al -sinat, ala al-silati al-hadir wal gharib di halaman di soal 116. Ya Syekh, ma hukmu doa fi salat tarawih? Doa yakni kunut yang panjang di salat tarawih. Al-jawab, amma doa fi salati kunut fi tarawih yakni fil witr Bidali kata tatwil fa bid'ah bid'ah bid'ah. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam allama al-Hasan an yaqul Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait. Wa kada ma yuhdatsu fil haramain min dalika tatwil falaisa masru'an wa khairul huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ditanya Syekh kami Mukbil tentang orang-orang imam-imam yang membaca doa kunut yang panjang dan lama. Maka dikatakan doa kunut di sholat tarawih dan witir itu yang panjang bid'ah, bid'ah, bid'ah. Karena Nabi telah mengajarkan Allah Nabi Nabi hadait, doa-doa yang pendek, maka ini terjadi di imam-imam haramain yang mana mereka memanjangkan doa-doa mereka dan ini bukan dari syariat Islam. Maka cukuplah petunjuk sebaik-baiknya adalah petunjuk Nabi. Seperti tadi datang dari Hasan Ibnu Ali atau boleh dari Asar, Ubay ibnu Ka'ab, Umar ibnu Khattab, ibnu Abbas, dan yang lainnya. Dan begitu pun Syekh ibnu Baz. Ditanya tentang permasalahan ini. Di majmu fatwanya. Tentang kunut Twitter yang panjang. Mada kalau Syekh ibnu Baz? Fal afdal lil imam fi du'a wal kunut taharral kalimat al jami'ah wa adamu takwil ala nas Yaqra Allahumma hdina man hadait. Alladhi warada fi hadis Al-Hasan fil qunut. Wa yazidu ma'ahu ma yatayassar ad du'a atau ad du'a atau ad da'awat at-thayyibah kama zada Umar. Wala yatakallaf wala yatul 'alan nas wala yusqi alaihim. Maka jika ingin menambah, tambah dengan riwayat yang tadi kita baca tadi dari Umar, maka Syekh pun menasehatkan, tambah dengan tambahan dari Umar. Dan jangan membuat takalluf, berlebih-lebihan. Dan memanjangkan kepada manusia yang membuat manusia menjadi bosan. Dan mungkin akan sholat bersamanya setelah itu pergi ke masjid yang lain. Karena terlalu panjang. Dan begitu pun dari fatwa Ibnul Utsaimin rahimahullah. Yang mana di soal jawab juga nomor 779 Ditanyakan tentang imam yang membaca doa yang panjang di kuno Twitter, dikatakan oleh Imam Ibnul Utsaimin, "Wa yambagi lil iman an la yatila 'alan nas wa alla yasukku 'alaihim." Maka agar imam-imam itu tidak panjang dan membuat manusia menjadi kelelahan, kecapean. Walihada lama rajul yasku muadzan ila Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yatilu bihim fi salatil isya. Faqadiba Rasulullah sallallahu yaqul ayuhan nas inna minkum munafirin fa ayukum amman nas falyujiz. Wa hada dalil ala anna al-imam yujib alaihi an yura'i hal man wara'ahu. Fala yasuqu alaihim hatta bikira'ati shalah. Maka di sini kata Syekh tidak pantas memanjangkan sampai membuat manusia dalam keadaan kelelahan. Maka lihatlah kepada hadis Muad. Hadis Muad ma'ruf di mana Muad membaca surat Al-Baqarah. Kemudian di rokat yang kedua Al-Imran. Maka ada yang mengadu kepada Nabi ya Rasulullah, Muad mengimami kami diriwayat di pagi hari, diriwayat di ba'dal Isya. Orang sudah capek ba'dal Isya. Dan di pagi hari orang butuh untuk keluar sebelum matahari terbit untuk mengairi persawahan ataupun kebun kurma mereka. Maka mengadu kepada Nabi dan Nabi marah dan mengatakan inna minkum munafirin. Wahai kaum muslimin di antara kalian ada yang menyebabkan manusia lari dari agama Islam. Dan di riwayat yang lain lebih keras lagi, ya Mu'ad fatanun fatanun fatan, Kamu pembuat fitnah wahai Mu'ad. Afatanun anta? Apakah kamu pembuat fitnah? Seperti itu. Maka dari fatwa ulama al-mu'asirin juga telah menyebutkan tentang kesalahan seperti ini. Maka di sini kita cukup dengan memberikan doa-doa yang pendek karena semuanya ibadah. Doa panjang, doa pendek, semuanya ibadah kepada Allah. Maka ibadahlah dengan perkara yang mudah karena di belakang antum ada manusia 200, 100 lebih yang mana mereka ingin juga cepat karena capek dan ada urusan. Ingin beli sesuatu di pasar nanti takut pasarnya tutup ataupun sekarang mendung sebentar lagi turun hujan. Maka ini asik berdendang dengan doa akhirnya membuat manusia menjadi tanfir. Wanaktafi ilahuna cukup dengan hadis Yasiro walatu asiro, wabashiro walatu nafiro. tunafira. Yasiru asiru, tu'asiru walatu walatun afiru, tunafiru. Wanaktafi ilahuna wajazakumullahu khairah. khaira wa fi ilmikum.